Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan yang uh, terakhir ini isim fa'il. Isim fa'il. <clears throat> Dan kita sudah masuk pada pembahasan mulai pembahasan isim-isim ya. Adapun yang lalu-lalu sudah pembahasan fi'il semua, fi'il madi, fi'il madi Maklum, fi'il madi majhul, kemudian fi'il mudore, fi'il mudore Maklum, fi'il mudore ma majhul. Kemudian juga ada apa namanya? tasrif e, fi'il madi, fi'il mudore yang mansub, yang majuzum, kemudian lanahi, kemudian fi'il amr, ya, kemudian amrul ghaib, kemudian juga Nunun taukid. Alhamdulillah itu semua adalah uh, apa namanya poin-poin penting ya. Semua itu kalau kita baca ya kita sudah harusnya sudah mulai apa namanya refleks, artinya uh, sudah mulai apa namanya peka gitu ya. Setiap ada pembicaraan atau misalkan berbicara Misalnya kalau kita perhatikan itu semuanya terdiri dari uh, tasrif, terdiri dari fiil, fiil, dari fiil, dari isim, dari huruf ya mukadimah dalam mukadimah ayat-ayat yang dibaca dari apa misalkan yang berbicara itu semuanya e, tidak akan lepas dari unsur-unsur tadi jadi film adi film mudore e, eh, kemudian apa namanya e, fil amr kemudian juga ya isim ya e, ada huruf dan sebagainya yang itu nanti kita akan e, akan ini gitu akan e, apa namanya terbiasa gitu ya terbiasa dengan oh ya itu fiil oh ya itu isim oh itu apa namanya film dore dan seterusnya. Jadi kitanya harus e, selalu e, mawas gitu, selalu apa namanya e, memperhatikan gitu ya, memperhatikan apa yang dibaca, apa yang di apa yang diucapkan. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah kita seingat anak itu masuk ke tamrin ya. Betul tidak? Tamrin. Betul ya? Nah, tamrin di sini maksudnya berkaitan dengan isim fa'il dan tasrifnya ya. Maka di sini tamrin ke satu adalah perintahnya ij'al mayati isman fa'ilan. Jadikan kata-kata berikut menjadi isim fa'il. Jadi menjadi pelaku atau subjek. Ya, atau pelaku, ya. Pertama, jadikan dulu isim fa'ilnya. Nanti jangan lupa bahwasanya isim fa'il pun itu bisa bertasrif menjadi enam menjadi enam e, macam ya enam macam yang semuanya dari enam itu menunjukkan ada muzakar dan mu'anas Tiga bagian itu muzakar, tiga kata berikutnya adalah mu'anas Dan yang muzakarnya yang ada yang mufrad, ada yang jama ada yang eh, ada yang musana, ada yang jama Begitu juga yang mu'anas Baik, uh, eh, itu masih uh, dari sebelah kanan. Uh, satu orang satu ya, satu kata satu uh, satu ikhwah. Tafadhol, kalau doroba apa gitu? Iya. Doroba isim fa'ilnya doribun ya. Kemudian kalau fataha fatihun. Nah, itu isim fa'il yang sudah uh, apa namanya? sudah wazan tetap, sudah baku. Ya, ini isimnya atau wazannya fa'ilun tinggal di cocokkan saja, ya tinggal plotkan saja gitu ya. Hmm. Kalau sa'ala sa'ilun ya. Sa'ala sa'ilun seperti surat Al-Ma'arij. Sa'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Nah, situ ya. Sa'il, sa'il. Antum masih qara'a qari'un. Qatala, qatala qatilun. Salima salimun. Mana'a mani'un. Baik. Nah, itu tidak melihat dari tasrif secara secara detailnya ya. Kita langsung ke menuju ke isim fa'il gitu ya. Kalau mau ditasrif ya silakan antum menuju atau merujuk kepada halaman 9 eh, apa namanya tasriful usul kan gitu ya tasriful usul itu fiil madinya kebetulan faala faala semua ya, ada atau ada yang satu salimah ini faila gitu ya nanti dilihat fiil mudorenya apa itu eh, apa namanya eh, lihat ke kamus atau maksudnya lihat ke rumusnya gitu tamrin dua adalah sarif ditasrif isim fa'ilnya ya dan secara lengkap berikutnya eh, bagian siapa antum ya nah, berarti tinggal kafirun di tasrif hmm. Hmm. iya betul terus hmm. Hmm. Hmm. kalau iya kalau misalkan untuk yang <laughs> jamaah tidak ada kafiratuna itu namanya kolaborasi <laughs> kolaborasi jamaah mudzakkar salim sama jamak salim maka yang betul adalah kafiratun kan gitu ya. Uh -uh. Kafiratun. Baik, Uh, kadang mungkin bisa jadi ketika jamaknya itu dia jamak taksir ya. kayak Bisa jadi jamak taksir. Maka itu tergantung lihat bagaimana nanti anu katanya. Tidak semuanya mengikuti wazan seperti yang uh, dicontohkan di awal ya. Tapi kadang-kadang bisa juga uh, menjadi jamak taksir gitu. Mungkin belum ketemu di sini. Coba berikutnya adalah zalimun. Bagaimana tasrifnya ya? Hmm. Betul. Terus? Hmm. Hmm. Iya, ahsan. Mudah, Kata berikutnya eh, kalau zalim artinya orang yang aniaya ya. Kalau kafirun tadi orang yang menolak, mengingkari atau menutup. Begitu berikutnya salihun, tafadhal. Ditasrif salihun Ya. Ya. Betul. Eh, ininya. akhir akhirnya dibaca. Solihu. Nah. Nah gitu. Maksudnya gitu. Terus. Solihat. Solihatani. Solihat. Solihatun. Solihatun. Uh ah, ah. Ketika yang muanas itu dibaca akhirnya solihatun solihatani solihatun kan gitu ya hmm, solihat e, berikutnya jalisun jalisun hmm. Ah, ah bagus sekali masya Allah berikutnya sabirun eh, jalis tadi adalah orang yang duduk nah, yang sabir eh, ini orang yang sabar sabirun ah. sabirani sabiruna hmm. sabiratun hmm. sabiratani sabiratun ya sabiratun Qari'un, orang yang membaca. Ah. Iya. Qari'un, qari'ani, qari'una ya. Qari'atun, qari'atani, qari'atun ya. Pembaca. Fasikun orang yang fasik, orang yang uh, Habis fasik. Fas. Fasikuna, ya. Hmm. Hmm. Hmm. Iya. Fasikotun, fasikotani, fasikotun. Alimun sekarang. Alimun, hmm. alimani, hmm. alimuna. Hmm. Alimatun, hmm. alimatani, hmm. Ya, alimatun. Ya, itu jama mana salimnya. Dan ketika jama muzakkar salim ada dua pilihan, alimun, alimani, bisa alimuna atau ulama, ulama'u gitu ya. Itu apa namanya e, jamaknya bisa dengan bisa alimuna tetapi alimuna itu tidak masyhur dalam artian penggunaannya lebih banyak ulama gitu ya. Lebih banyak jamak. Jadi e, secara wazan bisa bisa dibentuk tetapi kita lihat kemasyurannya artinya yang banyak dipakai nah, yang yang yang lazim yang biasa dipakai itu justru bukan alimunah tapi ulama ulama u kan gitu ya nah, secara wazan itu e, tidak apa-apa kita bikin sesuai dengan wazan tetapi nanti ketika dalam prakteknya bukan alimuna yang dipakai tapi adalah ulama ulama u gitu ya sadiqun berikutnya sadiqun sadiqani sadiquna hmm. Baik, ya itu uh, secara sekilas tentang tasrifnya. Tamrin tiga imla isilah al faragha titik-titik bismin bismi fa'ilin ya atau bismin fa'ilin dengan isim fa'il munasibin yang sesuai. Tetapi di sini ada soalnya atau ada permulaannya yaitu huwa salihun huwa salihun. Sebagaimana pada halaman sebelumnya, yakni halaman 30, itu secara tasrif isim fa'il bersama domir-domir yang munfasilah kan gitu ya. Bila bersambung atau beriringan dengan domir munfasilah. Kalau domir munfasilah berarti domirnya sebelumnya. Dia sebagai awal kalimat, mubtada dulu ya. Mubtada, kemudian fa'ilnya khobar gitu. Taib, baik kita akan eh, mencoba kalau soal awalnya huwa salihun, bagaimana kalau anak? Ah gitu ya. Uh, adem ya. Ah, tafadhol. Hanya itu? Nah, memang dalam contoh di situ satu macam, ya. Tapi kalau kita mau, mau menjabat, ini ada dua. Apa ya itu satunya? Anak solihun atau anak kalau yang bilangnya perempuan gimana? Iya gitu. <laughs> Ya, artinya di sini bisa saja kemungkinan yang berbicaranya adalah wanita, maka maka uh, uh, solihatun kan gitu ya. Hmm, maka uh, isim fa'ilnya disesuaikan muannas. Ya seperti ummi kolat, gitu. ibu saya berkata atau ummi takulu dia berkata, anak ya kan gitu ya. Bukan solihun tapi solihatun kan gitu kan ya. Hmm. Itu kalau muannas. Kalau anta gimana? Iya, kalau anta tidak bisa, ada dua kemungkinan, pasti satu karena ini kan muzakkar, ya. Anta solihun. Kalau antum, antum ahi? Nah. ah, gimana? Iya, ini banyak. Iya, banyak, nggak boleh satu. Ah, gitu. Antum solihuna. Antunna? Iya, panjang haknya. Solihatun, jama mana salim. Kalau hum, berikutnya. Hum kalau hum gimana? Eh, eh, soal awal solihun huwa solihun kalau hum Iya. <laughs> kan sini. Ah, hum. Salihuna. betul. Kalau hunna Iya, salihatun. Kalau huma Ah, kalau huma. maksudnya <laughs> mungkin muzakkar muannas ya. Maksudnya sudah betul nih, sudah menangkap betul. Tapi mengucapkannya yang ini ya harus ah, harus sesuai. Tadi malah justru kalau untuk yang muzakkar bukan pakai datanya ya. Solihani. Ya, huma solihani atau huma solihatani kan gitu ya. Uh, ya malah aneh yang jawab jadinya. <laughs> ya, artinya gini. Iya, uh, memang gini, antara kita namanya membaca membaca bahasa Arab tulisan itu lebih mudah daripada kita mengucapkan tanpa ada melihat gitu ya. Nah, itu memang harus dilatih. E, ketika kita mengucapkan dengan tanpa melihat, itu memang agak sedikit sulit ketimbang kita membaca. Maka pelan-pelan ya. Jadi kalau huma sekali lagi gimana? Betul? Nah, begitu ya. Kalau hiya Iya, solihatun. Kalau anti Pendek atau panjang? Iya, kayak panjang ya. Solihatun gitu ya. Itu terasa kalau misalkan haknya panjang dikit aja nanti takutnya e, salah masuk gitu. Itu e, hanya satu dari mualif eh, latihannya. Nggak apa-apa ya. Intinya kita hanya melancarkan selayang pandang lah ibaratnya gitu. Untuk kita mengetahui e, secara umumnya. Yang keempat, tamrin keempat, imla farog. Ya, sama saja, hanya di sini menyebutkan domirnya. Kalau tadi menyebutkan isim fa'ilnya, sekarang isim fa'ilnya sudah tersedia. Tinggal domirnya, domir yang munfasilnya. Perintahnya imla, isi. al titik-titik bidomirin munasibin. Dengan kata ganti yang sesuai, yang cocok ya. Soal awal adalah huwa sabirun. Dia orang yang sabar. Bagaimana kalau titik-titik sabiratun? Satu. Yang lain? Iya. Tiga. Yang lainnya lagi ada ada lagi? <laughs> iya. Iya. Iya, anti sabiratun. Walaupun kita kalau mengucapkan satu betul, cuman kita harus ada sedikit nilai lebih gitu ya dalam artian um, sebutkan saja semuanya dari mulai hiya, kemudian anti dan a anak Iya. Nah, titik-titik kemudian sabiruna. Nah, jawabannya apa ini? Atau atau Nah, masya Allah. Jeli kan berarti kan? Nah, di situ kita ada nilai lebihnya situ. Kita sebutkan beberapa domir yang sesuai, yang sesuai, yang memungkinkan gitu ya. Pertama hum, kedua antum, ketiga nahnu. Ya, itu yang uh, memungkinkan semua jawabannya. Kalau sabiratun, maka domirnya apa saja? Betul. Kedua? Iya. Ketiga? <laughs> iya. Nggak mungkin kalau antum Iya, kalau antum mah nggak mungkin. Iya, antum harus dua soalnya. Kalau di sini kan jamak. Ah, ah. Kemungkinannya apa? Satu lagi. Satu lagi, ya Jadi bisa hunna, bisa antunna, bisa satu. kira kira-kira apa? Itu sudah tersisa sebenarnya. Tinggal <laughs> dua domir saja ya. Kalau udah antunna kan sudah deket tuh yang sama yang bawahnya. Nggak mungkin ke atas ya. Nggak ketemu. Oh, bisa dibantu sama antum barangkali. Kira-kira apa domirnya? Hah? Nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin ke atas. Udah tinggal ke bawah. Hah? Nggak mungkin anti. Kalau anti ini kan jawab mana salim. Sabiratun. Hmm. Satu lagi yaitu apa? Seng tah, seng bahasa cerbanya seng ya. <laughs> Nahnu, iya, nahnu, iya, nahnu. <laughs> Sama seperti tadi, ketika Sabirun itu kan kalau misalkan yang bicaranya laki-laki banyak kan nahnu ya. Ketika yang bicaranya banyak tapi perempuan semua, ya nahnu juga, nahnu sabiratun. Jadi antun apa hunna, antunna dan nahnu juga. Nahnunya kalau yang bicaranya perempuan gitu ya. Jadi nahnu itu babe dan juga anak imam perempuan, imam, imam laki-laki, imam perempuan. ada dua kemungkinan lah. Yang jelas um, bisa semuanya. Bisa mutakalim itu kan ini ya, yang berbicara orang ke satu. Berikutnya antum masih uh, e, sobironi. Iya betul. Uh -uh. Sebenarnya sebelum antum ada dulu tuh. Sebelum nggak mungkin kalau anta. Sobiron ini artinya dua orang yang sabar. Uh Dua orang yang sabar berarti yang kandungan domirnya isim domirnya dua. Berarti apa saja? Huma, uh, huma yang mudakar ya uh, sama yang mudakar juga, tetapi yang eh, bukan mudakar yang laki-laki. Pertama huma, huma itu nggak mungkin. Pokoknya yang kandungan domirnya dua. Nah, cuman kalau yang huma itu tadi udah kelewat tadi. Kalau huma bermakna goib, goiban, artinya orangnya tidak kelihatan. Sekarang yang hadir, yang orang kedua. Tetapi menunjukkan dua orang juga. Untuk laki-laki juga khusus. Berarti tinggal huma dan Iya, antuma. Antumanya untuk yang mudakar. Hmm. Jadi bisa huma sobironi atau antuma sobironi. Hmm. Kalau sobirotani, sama saja ini. Nah. Muanas dan sama sama tadi. <laughs> tadi malah bantu bisa ya, sekarang giliran bantu susah ya. <laughs> Iya, huma untuk yang mu'annas huma sobirotani atau lah tadi ada berarti udah bilang itu sama dengan yang tadi <laughs> berarti apa iya antuma sobirotani sama dengan yang tadi hanya uh, untuk yang muanas itu untuk yang perempuan huma sobirotani atau antuma sobirotani kalau yang tadi antum yang sebelumnya itu ahuma dan antuma juga untuk yang muzakar Mm -mm, karena huma sama antuma di mudakar sama muannas ada ada ada juga gitu. Ada juga ya gitu. Ada juga. Hanya kandungan e, pelakunya itu berbeda jenis kelaminnya ya. Kemudian e, kata berikutnya di sini e, berpindah menjadi harusnya ini ada ada ini ya, ada soalnya huwa zolimun harusnya ya. Tiba-tiba di sini zolimatun. <laughs> Iya. Artinya di sini mestinya terpisah, tetapi kita uh, apa namanya paham aja sendiri. Di sini sudah uh, soalnya berbeda. Kalau yang tadi sobirun orang yang sabar, kalau zolimatun itu yang berbuat aniaya nah, gitu. Baik, kalau yang zolimatun berarti domirnya apa saja? Iya. Mm -mm. Betul. Mm -mm. Dan Ahsan, masya Allah, Jadi bisa hiya zolimatun atau anti zolimatun dan ana zolimatun uh, kata berikutnya adalah titik-titik zolimuna Betul? Uh -huh. Iya, Masya Allah, betul. Titik-titik zolimatun Betul? Betul? Betul, sama dengan yang tadi. Titik-titik zolimani Dua orang yang zolim Mm -hmm. Iya. Iya betul. Zalimani. Iya. Sudah, cuma dua saja. Iya, cuma dua. Bisa antuma zalimani atau huma zalimani. Iya. Ya mudakar. Nah, karena zaliman ini ini dua orang laki-laki yang ee, eh, berbuat zalim. Jadi bisa huma dia eh, mereka berdua laki-laki yang berbuat zalim atau kalian berdua yang berbuat zalim. Nah, ya. Selesai sudah, ini tamrin tiga. Tamrin empat, eh maksudnya tamrin lima maksudnya? anak Tarjim. Nah, uh, menerjemahkan. Mengartikan. Apa artinya ja'iluka? Nah, di sini uh, kok tiba-tiba atau bukan tiba-tiba ya. Ini sebenarnya sudah disinggung pada tasrif isim fa'il al-muttasil bidomiri nas nas nasbin mutasil ya. Uh, uh. Uh, sebagaimana yang pernah dijelaskan kemarin pada tra- pertemuan terakhir itu bahwasanya ada dua kemungkinan kalau isim fa'il bertemu dengan domir. Bisa maknanya mudhof wa mudhofun bisa maknanya juga isim fa'ilnya beramal seperti fi'il. Sehingga domirnya berdudukannya sebagai nasab. Nampaknya di sini mu'alif ber, e, bermaksud bahwa isim fa'ilnya itu beramal seperti fi'il. Jadi domirnya kedudukannya sebagai nasab. Domirnya kedudukannya sebagai maf'ul Nah, contoh misalkan ketika di halaman 30 itu nasiruhu artinya dia orang yang menolongnya gitu ya dia orang yang uh, dia satu orang laki-laki menolongnya. Jadi seolah-olah isim fa'il di sini ber, beramal seperti fi'il. Nasiruhu sama saja dengan nasorohu gitu. Sama seperti itu. Nasiruhu maksudnya nasorohu gitu ya. Nasiruhuma sama saja dengan nasorohuma gitu. Nah, ini sama seperti waktu pelajaran fi'il madi yang bersambung dengan domir nasob domir nasob mutasil sehingga nanti ketika tamrin lima ini, kita, antum menerjemahkannya seolah-olah isim fa'ilnya itu beramal, bekerja seperti fi'il. Nah, bagaimana kalau artinya ja'iluka? Betul. Nah, dia satu orang laki-laki yang menjadikan kamu. Nah, kamu di sini yang kak di sini itu e, kedudukannya seolah-olah seperti maf'ul gitu ya. Ber, e, dia sebagai apa namanya? hukumnya nasab maf'ul bih. Ya, ja'iluka. Berikutnya nasiruhum. Hmm. Hmm? Iya. Uh, iya gitu ya. Jadi seolah-olah nasiruhum artinya nasorohum. Dia satu orang laki-laki yang hanya saja perbedaannya kalau menerjemahkan untuk yang isim ini yang ada yangnya, yang menolong, yang menjadikan ya. Gitu ya tidak sama dengan isim tidak sama dengan film madi. Kalau film madi kalau misalkan nasarahum dia satu orang laki-laki telah gitu ya, menolong mereka. Kalau di sini dia yang menolong mereka gitu ya. Nasirunani, nasirunani apa artinya? Hmm? Iya begitu ya. Nasirunani mereka tiga orang laki-laki atau lebih atau mereka maksudnya yang menolong saya. Doribukum Ah, kalau dorif itu bukan menolong tapi memukul, iya, iya. Nah, jadi dia yang memukul kalian. Iya. Antum insyaallah sudah anak husnuzon sudah uh, apa namanya mampulah tidak perlu dirinci untuk membedakan mana kum, kum itu siapa, ni itu siapa, kemudian hum siapa gitu ya. Uh, kalau dulu Ana suka minta rinciannya, tetapi di sini Ana sudah husnuzon, antum sudah mahir insyaallah. Jadi kalau dari hukum ketika menerjemahkan dia yang memukul kalian, ya sudah paham kaliannya laki-laki kan gitu ya, itu sudah paham lah, sudah ngerti sendiri kan gitu ya, sudah makomnya sudah ke arah situ. Ya, nggak usah dirinci lebih detail lagi. Begitu berikutnya sailuka. Apa ntar? Ini salah apa nih? Sailatuka, ya bukan sailuka. Sailatuka gimana? Dia yang Sa, sailatu, sailatun itu kan asalnya dari sa'ilatun ya. Sa'ilatuka itu asalnya dari sa'ilatun dulu di uh, kalau di lurus satu-satu gitu ya. Sa'ilatun terus ka gitu. Nah, maka di, maka menjadi sa'ilatuka gitu Sa'ilatuka. Nah, apa artinya? iya, dia yang bertanya. Udah itu aja? Kanya <laughs> mana terjemahannya? Nah. Nah. Jadi apa artinya? Sa'ilatun ini kan jumlahnya satu ya. Nah, pokoknya intinya isim fa'il ini artinya dia yang bertanya udah kurang kayaknya belum. Dia yang <laughs> Iya. ini uh, sama dengan tamrin yang lainnya ya, bahwa kata isim fa'il yang sa'ilatun ini seolah-olah ya beramal seperti fi'il kata kata kerja dan huruf adomir yang bersambung dengan istifal di sini dia menduduki sebagai objek gitu menduduki sebagai objek bukan kalau k itu antum lupa ya kalau ini k ini uh, itu merupakan uh, perubahan dari domir apaan anta gitu. jadi bukan kalian tapi anta anta ketika dia dalam keadaan uh, bersambung maka menjadi bunyinya k nah dia yang bertanya kepadamu. Itu sudah cukup. Jadi dia yang bertanya kepadamu atau dia perempuan ya yang meminta kepadamu. Jadi bertanya atau meminta eh, bisa seperti itu. Bisa artinya salah itu meminta atau bertanya. Hmm, ini memang perlu konsentrasi. Amiruni. Masya Allah betul. Zalimuhunna. Dia yang mendolimi. Iya. Mereka. Ah, begitu ya. Asanta. Nasiri. Iya, dia yang menolong saya. Nah, nah it, hmm? hmm. bisa dikatakan ini enggak kamu yang ini. Iya, bisa. bisa. Ya? Hmm. Yang penting di sini uh, makna secara isim failnya saja sebab disebut di sebelumnya tidak disebutkan domir gitu ya. Jadi kita mengartikan yang isim failnya secara mujmalnya dulu gitu. Karena kalau kita mau terjemahkan, kalau kita mau apa sebutkan semua banyak nanti. Bisa huwa, bisa anta, bisa ana nantinya gitu ya. Terlalu terlalu terlalu mendetail. Kita mau terjemahkan secara ininya saja, secara uh, intinya saja bahwasanya ini artinya yang mendolimi mereka. Oh, dia yang atau atau yang mendolimi mereka gitu ya, yang mendolimi mereka. Nah nanti baru kalau ketika ada domir, apakah anta ataukah huwa ataukah ana baru e, lebih detail lagi gitu ya. Karena di sini tidak disebutkan ya kita wakilkan satu saja. Misalkan dia yang mendolimi mereka nggak apa-apa, insya Ya. Atau kalau mau lebih mujmal yang mendolimi e, mereka. Nah, baik, kita akan juga e, saling berkait atau nanti akan apa namanya ada kaitan dengan tamrin yang kelima ini. Ini di tamrin yang keenam. Kalau yang tamrin lima bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kebalikannya di tamrin enam ini bahasa Indonesia ke bahasa Arab kan. Nah, tarjim artikan mayati ila al-lughatil arabiyah. Berikut ini kepada bahasa Arab. Apa nomor satu? Saya yang duduk. Dari mana tadi? Ah, antum ya. Oh, antum. Oh, ini. Kalau apa artinya saya yang duduk? <laughs> ini ini enggak ini ini sudah lewati eh, pembahasan fiil fiil. Ini membahasannya langsung ke isim fa'il, iya gitu ya. Nah, di sini dari nomor 1 sampai 8 perlu anak guri gambaran. Ini tidak bersambung dengan domir, belum. Tetapi yang nomor 1 sama nomor 8 berikutnya pembahasannya yang bersambung, yang bersambung dengan domir. Nah, sekarang pemanasan dulu maksudnya. <laughs> iya, ini isim fa'ilnya dulu semua. Nah, kalau saya yang duduk berarti apa? Iya, ana jalisun. Ada, kan ada sayanya. Iya, ana jalisun. Jadi sebutkan domir munfasil dengan isim fa'ilnya. Ana jalisun. Saya yang duduk gitu ya. Kalau ajlisun nah itu berarti kita flashback namanya, balik lagi tuh. <laughs> Pembahasan fi'ilnya udah lewat. Ya, jadi yang nomor satu itu adalah ana jalisun. Nah, bagaimana bahasa Arabnya kalau dia perempuan ya yang pergi? Nah, gimana? Uh, kalau anti kamu satu orang ini dia. <laughs> Hah? Iya, iya betul, betul. Iya. Kalau itu keluar. Pergi. Nah, pergi apa pergi? Pergi bahasa Arab G-nya adalah dah, apa? Nah, ketika dirubah menjadi si fa'il, iya. <laughs> si fa'il itu bahasanya fa'il. Nah, fa'ilun. Maka jadi dah zahi. Ini belum selesai nih ya. Ah, zahi. Karena dia dia, jangan lupa tambahkan Ya butom. Zahibatun. Nah, gitu. Iya. <laughs> iya zahibat itu jadi zahibut nih. <laughs> Kok anu ma, ma, meluas kemana gitu ya? Nggak ada kaitannya <laughs> gitu. Jadi iya zahibatun ini. Hmm. Ini kan ini kan kita lagi bahas isim fa'il. Jadi bahasanya fa'il semua, apa fa'il semua. Nah, apa artinya dalam bahasa Arab mereka laki-laki yang zolim, Nah. Kalau mereka apa? Hmm. Iya, hum, betul, betul. Domirnya ada betul, hum. Yang dolim, jangan umrah. Ya. Dolimuna gitu ya. Hum dolimuna. Hum dolimuna. Jawabannya. Nomor empat, kau. Ya berarti ka, engkau, kamu, ya, Anda gitu ya. Perempuan yang soleh. Anti Masya Allah. Anti solihatun. Nah itu ya. Kau perempuan yang sorry Lima, dia laki-laki yang tidur. Tidur. Iya, huwa naimun, betul. Huwa naimun. Enam, kau berdua. Nah, berarti kan ini ah, ah berdua nih ya, laki-laki. Eh, di sini tidak disebutkan, tidak disebutkan. Kau berdua yang berdusta. Waduh, masya Allah. <laughs> betul, dom ini udah antuma betul kazibun. Eh, antuma, tapi uh, eh, isim itu justru uh, tidak sesuai itu itu mufrad harus dijadikan musana lagi kan berdua ya. <laughs> kadibani kadibani ya. kalau kalau isim musana itu dominnya rumusnya selalu ditambahkan alif zaman nun kadibani tapi itu baru satu karena di situ tidak di tidak dikait tidak ditakhid tidak dibatasi satu lagi eh, untuk yang perempuannya belum. Masih antuma juga domirnya, tapi Ah betul. Kadibani atau kadibatani. Antuma kadibani au kadibatani. Mereka perempuan yang sabar. Hunna. Betul, masya Allah pintar. Hunna apa? Hunna. Hah? Iya panjang. Sobirotun, betul. Iya. Kami yang puasa. nahnu iya. nahnu to to imuna to imuna ini kata jamak nah, ini banyak to imuna iya. kalau ukurannya kan so imun ketika jama atau banyak so imuna hmm. so imun ya antum so anak im ya kan saya ini so im kan gitu ya nahnu so soimuna ya Iya ini Sohimo ini uh, tiga orang lebih, eh dua orang, dua orang lebih. Nah, karena dahnu, karena nahnu. Iya. Hmm. Iya, tapi satu lagi sebenarnya ada lagi ya. Nah, kan di sini kan tidak dikait, tidak ditentukan. Uh, laki atau perempuan maka bisa nahnu sohimun atau nahnu so sohimatun, nahnu sohimatun. Ada dua ya, bisa sohimuna atau sohimatun, karena tidak disebutkan laki atau perempuan. Itu nomor satu sampai nomor yang pertama ini adalah uh, eh, domir dengan isim fa'il. Nah, yang ke berikutnya antum sebutkan uh, apa namanya? Bahkan di sini dengan disebutkan dengan domirnya. Dia laki-laki, kau laki-laki gitu ya. Disambung dengan domir nasob. Nah, jadi tamrin lima tadi sebenarnya itu uh, kebanyakan dia, ya, kebanyakan dia. Ya. Maka di sini ditafsil lebih dirinci lagi. Bagaimana kalau dia nomor satu ya laki-laki yang menolong saya? Hmm, nasiruni. Ya atau e, kalau dalam apa namanya e, kaidahnya itu adalah nasiri. Hmm, huwa nasiri. Ada domirnya ya huwa nasiri. E, karena laki-laki. Hmm. E, yang kedua kau laki-laki yang menolong mereka. Hmm Ya, anta nasiruhum atau anta nasiruhunna. Ya, karena mereka dia tidak disebutkan di sini, maka bisa hum bisa hunna. Anta nasiruhum atau nasiruhunna. Anta nasiruhunna. E, nomor tiga, dia yang memberi rizki kepada kami. Ya. Iya, huwa razikuna. Iya, karena yang memberi rezeki itu adalah razik gitu ya. Razikun, razikun. Huwa razikuna. Ya, huwa razikuna. Ya. Ini kalau kaitan dengan uh, apa namanya? rob tentu tidak boleh uh, kita pakai hiya gitu ya karena tidak pantas ya. Karena ini menunjukkan apa sih eh, etis apa namanya ke etikanya gitu ya kalau kita mau pakai tasrif bisa pakai hiya, cuman kalau kaitan dengan Allah ya janganlah. Uh, huwa razikuna. Yang keempat, udah siap? <laughs> Dia yang menciptakan kalian. Ini, nah, karena dianya di sini maksudnya adalah Allah. Eh, ah, enggak, bukan huma. Huma itu uh, mereka berdua ya. Ini kan dia satu. Hmm, laki-laki. Nah, iya. dua. Menciptakan Ha? Menciptakan, menciptakan. Dua. Ya. Khaliku apa di mereka atau apa tuh? Kalian berarti khalikukum. Ya, huwa khalikukum. Ya. Nah, di sini ya kaliannya laki-laki kan? Jadi huwa khalikukum. Dia yang menciptakan kalian. Mereka laki-laki yang menolong laki-laki. Laki-lakinya di sini tidak jelas nih. Jadi kalau mereka laki-laki yang menolong laki-laki apa? Oh, hum Betul? Nah, jadi ada ada panjang-panjang ya ngomongnya ya karena uh, awalnya hum. Hum na siru Nah ini panjang. siru mereka lagi. Eh laki-laki yang ulang laki-laki bisa. siru Nasiru nasiru na hum. Nasiruna Nasirunahu atau Hum Nasiruna Huma Nggak dibatasi sih mas Nasiru Nasiru Nahuma atau Hum Nasiru Nahum karena itu tadi tidak ada penjelasan di situ mereka eh, laki-lakinya di situ nggak jelas berapa. Yang jelas menang laki-laki aja ya. Jadi hum nasirunahu atau hum nasirunahuma atau hum nasirunahum. Laki-lakinya di sini nggak dibatasi satu, dua, tiga gitu. Yang penting di sini mereka menolongnya antum harus bisa hum nasiruna ini. Kalau tanpa ada domir yang mutasi hum nasiruna. Nah, hum nasiruna, hum nasiruna. Nah di sini laki-lakinya bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Nomor enam kami laki-laki yang memerintah kepada mereka laki-laki. Nah ini jelas. Apa? Hmm. Ada nahnunya ya. Iya. Nah. Iya, nahnu amiruna hum. Ya betul. Kami yakni nahnu memerintahkan amiruna. Kemudian mereka laki-lakinya hum. Amiruna hum. Betul. Tujuh. Kau laki-laki yang memukul saya. Anta doribi, betul. Ya, doribi. E, delapan, terakhir. Mereka, perempuan, yang menolong kalian laki-laki. Mereka, perempuan yang menolong kalian laki-laki. Ah. ah. Domir pertama hunai sebetul, tetapi isim fa'ilnya salah. Karena yang itu harus mu'ana salim. Kan hunna. Iya, jadi hunna Eh, menolong ya. Nah, nah gitu nasiro. Nah, awas di sini. Nah, nasiro Di sini kailannya ini maksudnya adalah banyak. Kunna nasiro tukum. Nasiro ini jangan malah saya dulu. Kunna nasiro tukum. Iya. <clears throat> Baik, eh, kita baca bersama-sama dulu. Yang agak susah adalah ini yang ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya. Nomor satu kita baca secara apa namanya jawabannya langsung saja ya gitu ya mengulang kembali. Ana jalisun. Ana jalisun. Ya, hiya zahibatun. Hiya zahibatun. Ya. Uh, hum zalimuna. Hum zalimuna. Ya, anti salihatun. Anti salihatun. Uh, huwa naimun. Huwa naimun. Ya. Antuma kadibani. Antuma kadzibatani. Iya. Hunna sabiratun. Nahnu saimuna. Nahnu saimatun. Iya. Huwa nasiri. Huwa iya. nasiri. Anta nasiruhum. Anta nasiruhum. Ya. Kalau laki-laki yang menolong mereka, ini tadi jawabannya apa? Anta betul ya? Iya. Di sini sebenarnya tadi e, bisa merekanya di sini banyak sebenarnya. Bisa anta nasiruhum atau anta nasiruhunna. Merekanya ya. Merekanya di sini tidak disebutkan dua atau tiga jadi. Ya. Jadi udah nggak apa. E, yang kemungkinan yang kedua anta nasiruhunna. Anta nasiruhunna. Iya. Huwa razikukum. Ah, salah salah. Huwa razikuna. Huwa Ya. Huwa khaliqukum. Hmm. Kemudian hum nasirunahum. Hum nasirunahum. Hum nasirunahu. Hum nasirunahu. Hum nasirunahuma. Hum nasirunahuma. Ya, atau hum nasiruhum. Hum nasirunahum. Hum nasirunahum. Ya, sekarang nomor 6. Nahnu amiruna nahnu amirunahum. Iya. Anta daribi. Iya. Hunna nasiratukum. Hunna nasiratukum. Hunna nasiratukum. Ah, baik. Itu uh, jawabannya kita baca sekali lagi atau jawaban yang tadi kita baru bahas. Kalau ada yang salah eh, mohon diingatkan. Eh, berikutnya insya Allah nanti pada pertemuan mendatang <clears throat> kita akan masuk pada wazan-wazan isim fa'il yang beraneka ragam. Bahwasanya isim fa'il ternyata bukan hanya fa'il saja gitu ya. Ternyata bukan hanya bunyinya fa'il. Kalau fa'il itu adalah wazan yang pokoknya atau wazan yang uh, yang utama dalam artian sebagai istilah sebagai diambil dari situ dari istilah ternyata nanti kita akan bahas itu ada istilahnya siagul mubalaghah yakni yang menunjukkan makna lebih dan juga ada bermakna eh, apa namanya wazan-wazannya itu ada wazan-wazan yang e, kebanyakan pada fiil tertentu yaitu fa'il, ada yang berbunyi fa'il, ada siagul mubalaghah, ada bermakna juga isim tafdil dan yang lain-lainnya insyaallah yang masih bersikar berkisar tentang isim fa'il.